اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Bagaimana hukum kotoran yang sedikit susah dihilangkan di dalam kuku saat berwuduk dan mandi wajib? Apakah sah bersucinya? Tengok dulu kadar sedikit. Ada kadar ma'fu seujung rambut, seujung jarum. Adapun seujung kuku, tengok kukunya. Nah, maka kalau dia pokoknya kalau memotong kuku itu sampai ke dasar habis potong kuku hari Jumat pagi afdal tak menunggu hari Jumat jangan gara-gara mengejar afdal gua berarti gosok habis ini anak-anak gadis kuku hitam ganteng anak gadis kuku hitam mahasiswi kenapa kuku kalian hitam ini black henna nih pak di atas black henna di bawah black daki anak sahaya mandi wajib mandi besar dari hadas besar berwuduk Tengok dulu Kalau kecil okey Tapi kalau sampai tak masuk tak kena Aurat pria dari mana sampai mana Pak Ustaz Saya pernah baca salah satu pendapat ulama Kalau paha pria bukan aurat Dan boleh dilihat oleh pria lain Bagaimana aurat Aurat mughallazah Kemaluan Aurat pria dari pusat sampai ke lutut Maka tutuplah aurat dari pusat sampai ke lutut pendapat, pendapat, pendapat, pendapat qaulul bashar yu'malu wa yutraku. Pendapat-pendapat pendapat bisa dipakai, bisa ditolak. Yang menjadi standar adalah hadis Nabi. Sesuai dengan hadis Nabi pakai. Tak sesuai dengan hadis Nabi campakkan pendapat siapapun itu. In sahal hadis fa madhhabi. Kalau kalian nampak benar pendapatku, pakailah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Apa hukum bagi orang kafir yang menghina Al-Quran dalam Islam? Apa boleh langsung dibunuh? Kalaulah ada amirul mu'minin maka dia akan dipanggil, disuruh meminta maaf, berhenti, menyadari kesalahannya. Kalau dia tidak, maka dipancung kepalanya. Karena dia sudah menghina. Tapi sekarang orang melecehkan kita karena kita tidak punya kekuasaan. Ekonomi lemah, kekuasaan lemah, apapun tak punya. Sesama orang Islam pula saling sikut menyikut, ketawa orang kafir menengok keadaan kita. Bagaimana hukum menurunkan diri dari amanah jika merasa tak mampu? Menolak amanah jika diberi amanah? Siapa yang mati dalam keadaan mengkhianati amanah? Orang yang menunaikan amanah adil. Orang yang menolak menyia-nyiakan amanah. Kalau kita sanggup, pakailah. Kalau tidak, tolaklah. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa beda prasangka dengan ramalan Pak Ustaz? Apa hukum prasangka mengenai hal yang akan terjadi kepadanya? Apakah syirik? Prasangka itu menurutkan hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu wa ayram beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tabayun, klarifikasi. Tak boleh bersangka-sangka. Menurut saya, kata batin saya, kata hati saya, yakinkan, tanya langsung. Katanya begini, begini, begini. Tak boleh berprasangka. Sedangkan sama Allah aja, ana inda husni zanni abdi Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Adapun prediksi, perakiraan cuaca mengikut badan meteorologi, klimatologi dan geofisika jika angin dari barat ke timur kecepatannya sekian kilometer per jam, kebesar kemungkinan akan terjadi hujan. Itu prediksi berdasarkan data ilmiah. Ini tak ada data apa-apa. Bersangka-sangka saja. Jangan. Berprasangka itu, andai dia benar, kita tetap berdosa. Andai salah, dosa dua kali lipat. Tak ada gunanya sama sekali. Asal datang bersangka-sangka, berhenti. Kalau mau langsung, tanya orang. Yang saya tahu mohon hanya kepada Allah. Apa hukum mohon kepada selain daripada Allah? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta minta sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong minta tolong sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Ya Qawi, ya Matin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Minta sama Allah. Minta kepada pokok kayu, minta kepada penunggu kubur, minta kepada penjaga pantai laut selatan syirik ya lata ya uzza ya manat ya ubal ya jibti ya tagut ya naham la tad'u ma allah ilahan ahada jangan kau sandingkan nama-nama yang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala misalkan si A beli mobil dari uang haram lalu si B membeli mobil si A tersebut sedangkan si B tahu saya mau beli mobil bapak maka saya tak ada urusan bapak dapat mobil itu dulu dari mana. Saya pedagang beras. Datang orang beli beras saya. Pak, beli beras bapak sekilo. Saya tak perlu tanya, ini duit kau ini halal apa haram nih? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Kalaulah semua barang duit pembeli itu tidak adil Allah Ta'ala. Nabi tak pernah mengajarkan itu sahabat berdagang di Madinah, mereka jual korma, yang penting barang yang dijualnya itu halal. Masalah duit orang yang datang membeli itu, itu urusan dia dengan transaksi sebelumnya. Tak ada urusan dengan kita. Bagaimana cara sujud sahwi bila lupa rakaat Pak Apa hukum sujud sahwi? Hukum sujud sahwi sunat. Maka Nabi pernah sujud sahwi, solat zuhur dua rakaat. Buka sahih Bukhari. Selesai solat, sahabat bertanya, Apakah turun wahyu ya Rasulullah? Tidak. Lalu kenapa dua rakaat? Oh, dua tadi. Iya, ditambahnya dua rakaat lagi. Selesai itu dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i bacaannya subhanallah yanamu wa la Tapi menurut mazhab lain bacaannya sama. SubhanAllah biarlah wa bihamdih. Allahu Akbar duduk. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la wa Atau ikut mazhab lain SubhanAllah a'la wa bihamdih habis duduk-duduk assalamualaikum warahmatullah kalau ingatnya sebelum salam kalau ingatnya setelah salam sujud sahwi setelah salam sujud sahwi itu dua kali bukan sekali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sujud sahwi sujud sahwi sujud tilawah sujud syukur sujud syukur ketika dapat nikmat sujud tilawah ketika dibaca ayat sajadah nama ayatnya sajadah nama sujudnya tilawah Jangan sujud saja dah, sujud tilawah. Telinga saat berwudu apakah harus dicuci semua atau sedikit? Telinga tak dicuci. Yang dicuci itu fasilu juakum wa aydiakum milal marafiq wamsahu disapu. Kata orang Melayu disapu. Datang orang dari Jawa bawa batang sapu. Diusap bahasa Indonesia. Basahkan tangan, kepala itu diusap. Telinga pun begitu. Ah, ini masukkan ke dalam lubang. Ah. Jangan macam mana MDA. Ah. Bersih Agama paling bersih dunia ini agama Islam ini. Apa hukum tato Pak Ustaz? Buka www.youtube.com tulis di situ Somat Tatu dapat nanti videonya itu sudah kita kaji di Masjid PMC Profesor Suhaimi sudah kita kaji di Masjid PMC hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la'anallahu al-washiman Allah melaknat perempuan tukang buat tato. wal mutashiman yang minta buatkan tato. wal mutanammisan orang yang mencukur alis mencabut alis wal mutafallijan menjarangkan gigi wal mughayyirat lil husni orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala lengkapnya tengok sini lengkap hampir satu jam kita bahas dulu di masjid Al-Fatah PMC tapi bagi yang sudah punya tato tak perlu disetrika biarkan aja imam kami pakai tato Pak Ustaz usah tengok tatunya dengarkan aja bacaan ayatnya kok pula tengok-tengok tato dia Sholatnya sah, wuduknya sah, jangan dipermasalahkan. Tak perlu disetrika. Seandainya sudah ada, apakah masih wajib untuk dihilangkan? Ah, sudah nah, terjawab dah. Tak perlu dihilangkan. Sampai di dunia dicabut kulit. Eh. Biarkan aja apa ada. Biarkan aja. Tengok tu ya yakuza yang datang dari Jepang waktu pakai umrah. Heran orang tengok, Ini orang umrah kok pakai baju? Tengok dekat rupanya tatu. Dari jauh macam batik. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang tua ibu kandung meninggalkan anaknya tanpa sebab apa pun dari semenjak usia 12 tahun sampai usia 21 tahun? Ibu kandung tersebut tak pernah memberi kabar atau berita. Apakah seorang anak tersebut harus mencarinya padahal ibu kandungnya meninggalkan tanpa sebab apa pun Apakah surga itu masih di bawah tapak kakinya? Jikalau anak tersebut tidak mencari, apakah anak tersebut durhaka? Tak ada yang tak bersebab. Bisa jadi dia dulu ditekan suaminya, bisa jadi susah penghidupan, banyak faktor kenapa dia pergi. Oleh sebab itu, dia tidak ada kewajiban. Tapi kalau rezekinya murah, lapang, waktunya kosong, cuti dia, mau dicarinya emaknya itu, bagus. Silman qata'aka. Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu. Iktiman haramaka. Balas kau memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Kau tak diberinya dulu kasih sayang. Balas dia dengan beri kasih sayang. Kalau ada orang yang sanggup memberi karena dulu ibunya memberi, biasa. Dan ini sejahat-jahatnya ibu ini, dia sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari, dia sudah menyusukan selama 2 tahun. Maka kalau mau yang paling bagus adalah silman qata'aka, sambung balik silaturahim, datang balas budi baiknya itu surga di bawah tapak kaki ibu. Adapun dosa dia itu urusan dia dengan Allah. Jangan kita kaji-kaji, kita bahas-bahas Masalah dia mengkhianati amanah Masalah dia tak menjaga anaknya Itu tanggung jawab dia di hadapan Allah SWT Kita urus urusan kita Kita urus bakti kita Pahala kita dapat Jangan sampai kita berijtihad Ternyata ijtihad kita salah Fatal Pak Ustaz, setiap sujud terakhir Solat fardu maupun sunat Saya selalu baca doa selamat Apakah itu termasuk bid'ah? Tidak Tidak bid'ah Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Syafi'i ya Allah ampunkan aku ampunkan dosaku ampunkan Muhammad bin Idris As-Syafi'i tengok dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi kalau bid'ah menambah salat dalam doa dalam salat salat itu artinya doa Kalaulah bid'ah maka Imam Ahmad bin Ambal masuk neraka gara-gara itu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sahabat membaca doa lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Siapa yang membuat doa itu tadi kata Nabi? Ana. Aku yang buat doa itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bin an wa salasina malakan yatabadarun kulihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Dibacanya doa, tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia batal. Yang tak bisa bahasa Arab baca aja dalam hati. Pak Ustaz, tolong jelaskan fadilah salat Isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati wa Seandainya mereka tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah, la atau habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak Man shallal isya fi jama'atin siapa yang sholat isya berjamaah ma shalla nisfal lail dapat pahala macam sholat setengah malam. Wa man subuh subuh fi jama'atin siapa yang sholat subuh berjamaah faka'annama shalla laila kullah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja begitu, apalagi solat subuhnya. Man siapa yang tertidur walam yusolli sampai sampai tak sembahyang subuh balas syaitan fi uzni kencing setan di telinga. Nauzubillah. Tak ustaz, mana yang lebih baik didahulukan? Memperbaiki rumah orang tua atau menyumbang pada masjid yang memerlukan? Mana yang paling memerlukan itu duluan. Masjid paling memerlukan. Rumah orang tua masih agak bagus, masjid duluan. Masjid duluan. Masjidnya masih bisa orang sholat berjamaah, hanya perlu keramik saja orang tua kalau sudah hujan lima baskom menampung bocor. Nah, rumah orang tua dulu. Nah, saya tak bisa mengatakan ini dulu ini dulu. Mesti tengok dulu mana masjidnya, mana rumah orang tuanya. Kirimkan gambar rumah orang tua, kirimkan keadaan masjid. 0813 65 903. Nanti saya tengok gambar. Ah ini samanya, ah, ini dulu. Ahwaju ilai Mana yang paling memerlukan, itu yang didulukan. Namanya fiqhul awlawliyat fikih prioritas. Saya punya tetangga tapi entah apa kesalahan saya tiba-tiba dia tak mau menegur saya. Saya tegur dia, dia tak mau menjawab. Malah memandang sinis. Mungkin bapak renovasi rumah baru marah dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Sementara takut memutus silaturahim. Cukup salam saja. Assalamualaikum Mas Bro. Dah. Masalah dia tak jawab itu urusan dia. Jumpa sama dia, apa khabar? Saya. Masalah tangan kita dipukulnya itu urusan dia. Yang penting kita iza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa, salam. Iza laqitahu fasallim alaih. Kalau jumpa, salam. Saya mau jumpa mahasiswa, mau jumpa rektor, mau jumpa tukang sapu, mau jumpa office boy, mau jumpa. Assalamualaikum. Tak ada rugi. Assalamualaikum. Jangan ditahan. Saya, saya, jangan. Langsung lepaskan. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan imam ketika salat zuhur kelebihan rakaat, lima rakaat, sujud sahwi. Dia tahunya setelah salam Pak Ustaz. Habis salam baru ditepuk orang bahu. Pak, Pak. Apa? Limo tadi. Nah, sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Apakah makmum ikut? Ikut. Kenapa kami ikut? Kan dia yang salah. Salah sendiri. Kenapa ikut imam salah? Bagaimana peran dan sikap kita sebagai pemuda terhadap orang yang melarang baca yasin, doa bersama dan lain-lain. Jangan baca yasin, jangan doa bersama, buat aja. Jangan dilawan dia, buat aja. Jangan doa bersama, buat aja. Nanti lama-lama capek sendiri dia. Jangan dilawan, karena dilawan tak terlawan. Siapa yang berdoa bersama masuk neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, saudara kami yang melarang-larang kami ini orangnya ya Allah. Kalau dilawan berkelahi kita, habiskan energi itu. Ya, ya, kata sambutan. Alam kata sambutan malam ini Saya ingin menegaskan kepada ketua masjid Kepada pengurus, kepada semuanya Jangan lagi doa-doa bersama Di akhir acara ini marilah kita dengarkan doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ya Allah berikanlah hidayah kepada bapa yang melarang kami tadi supaya lembutkanlah hatinya ya Allah. Matikanlah dia husnul khatimah. Amin. Balik dia langsung. Kalau dilawan mana dalil anda berkelahi dalam masjid? Pokoknya hidup ini sudah terlalu diribet-ribetkan. Ustaz, saya mahasiswa. Mantap. Mahasiswa mau ngaji sholat subuh ini. Luar biasa. Berikan motivasi untuk nyusun skripsi. Sebab dulu Sebab dulu saya punya target semester 7 sudah selesai. Tapi setelah berada di semester 7, saya malah tak punya motivasi dan semangat sedikit pun. Berikan pencerahan Pak Ustaz. Saya Sekolah di Al-Azhar Satu tahun 14 mata kuliah Tambah dua juz Al-Quran Orang tua jauh empat tahun kuliah sekali tak pernah balik Sekali pun tak pernah balik Di Mesir Saya selesaikan S1 saya Sampai saya di Mesir 5 September 98 Selesai saya kuliah Juni 2002 tiga tahun sepuluh bulan Putus jadi kalau saya jumpa mahasiswa dosennya orang Indonesia, nulis skripsi bahasa Indonesia, kuliah sampai 7 7 tahun, 14 semester. Ini ente bazir, balik kampung aja lah. Tanam sawit, takik gotah, Tak ada gunanya nanti lama-lama. Ini. Pokoknya harus jelas kita ini mau kemana. Ustaz apa hukumnya orang yang ziarah kubur menyambut bulan suci Ramadan berziarah sama-sama? Tujuannya baik. Setelah ziarah mereka makan bersama, tujuan yang mempererat silaturahim, masalahnya makan bersama itu di kuburan. Selesai ziarah, bagaimana pandangan Pak Ustaz? Makan di mana-mana aja boleh, asal jangan di WC aja lah. Makan, kecuali dia berkeyakinan kalau makan kita di dekat kubur ini, nanti di akhirat kita makan pula bersama dia. Nah, itu tak ada dalilnya. Sekedar makan aja. Dia makan. Atau dibuatnya di kubur itu ada semacam pendopo atau ruang di kota-kota besar. Itu. Karena kalau di hotel di rumah mungkin rumah kecil-kecil, rumah tak besar. Mau jumpa apa ya? Pas momen setahun sekali balik kampung ramai-ramai beli nasi bungkus makan dari situ. Tidak ada niat apa-apa sama sekali. Tidak ada niat kekhususan. Yang tak boleh itu mengkhususkan hari tertentu dengan balasan tertentu meyakini akan mendapatkan fadail fadilah tertentu ah, itu tak boleh siapa yang ziarah kubur sebelum puasa makan bersama di kubur itu maka nanti akan makan bersama para malaikat di dalam jannatul naim sama Nabi Muhammad nah, itu tak ada dalilnya hanya sekedar makan saja tak jadi masalah tak ada dalil mengharamkan bagaimana hukum sholat isya berjamaah tapi tidak jahar tak bersuara Padahal ada makmum di belakangnya. Itu imam silent itu namanya. Salat Isya berjamaah. Salat Isya, salat Zuhur, salat Maghrib, salat Subuh itu jahat. Itu yang disunahkan Nabi. Contoh, maka kalau ada orang membuat itu diam, tanya dulu selesai salat kita tanya, kau kenapa diam? Kalau dia diam itu meyakini inilah keyakinan saya, dia harus diluruskan. Kalau tidak dia pelaku bid'ah. Dia sudah melakukan perbuatan bid'ah karena dia melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sekarang dibaliknya pula, solat zuhurnya dia jahar. Eh, ini pelaku bid'ah, mubtadiin. Kalau zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Khulafa Rasidin, orang ini harus zajar, dihukum zajar, teguran supaya dia jangan mengulang perbuatannya. Orang yang tak tahu dikasih tahu. Jangan solat zuhur jahar, jangan solat maghrib isya sir. Tapi kalau dia Kenapa kau tadi sebetulnya saya bukan imam di sini pak? Imam tetap tak datang. Saya tak tahu. Tiba-tiba didorong orang ke depan. Oh. Maka daripada saya berbunyi salah, saya diamkan aja. Itu tak boleh. Kasihan kita pun kasihan. Menitik air mata kita mendengar penderitaan dia. Pak Ustaz, apa betul pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-16 beliau ada mengangkat seorang gubernur Al-Antar Irak yang merupakan seorang Kristen yang taat? Ira ini gara-gara Nusron ini. Makkah di tengah, Madinah di atas, Yaman di bawah, Irak di samping, Syam di atas, Mesir di kiri. Ini petanya. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas Damaskus, Irak di kanan, Mesir di kiri. Ini keliling ini Kristen. Yaman ada Kristen Najran. Yang atas ini Syam Kristen. Namanya Kristen Maronit. Ortodok. Mesir Kristen Koptik. Jadi pada suatu zaman diangkatlah orang yang kafir di daerah mayoritas kafir, bukan orang Islam. Ini banyak data-data ini dipelintir. Contoh, pendapat Ibnu Taimiyah bahwa Allah akan menolong suatu negeri walaupun kafir. Ini pelintir katanya Allah menolong pemimpin walaupun kafir. Bukan begitu bunyi teksnya. Allah menurunkan pertolongan kepada negeri kafir wa in kanat kafiratan ad-daulatul adilatu wa in kanat kafiratan. Allah menolong negeri yang kafir walaupun kafir tapi dia adil. Conteknya negeri itu kafir. Sekarang kasusnya bukan begitu. Pemimpin kafir di tengah umat Islam. Hati-hati. Ini menggunakan bahasanya pandai sekali nih para sastrawan. Bukan orang kuncinya orang kafir jadi pemimpin Islam itu tidak pernah terjadi dalam Islam. Bahwa dalam kekuasaan Islam ada satu kawasan kafir diangkat orang kafir ya lumrah bupati di Papua, gubernur Papua orang non muslim. Ya wajar. Yang tak wajar itu wali kota Pekanbaru orang orang non muslim. Ah itu kita sejuta dua ratus komunitas muslim. Jangan mau tertipu dengan data-data. Hati-hati, mereka ini pandai mengolah kata, mengolah kalimat. Mereka obrak-abrik. Sama Allah aja dia tak takut, apalagi sama kita. Tolong Ustaz jelaskan tentang Abdul Qadir Jailani. Apa betul Abdul Qadir Jailani mempunyai banyak karomah-karomah? Imam Nawawi, Imam ahli hadis mengatakan banyak orang menisbatkan karomah kepada orang tertentu, tapi yang paling pasti dan terpercaya karomahnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al Jailani riwayat tentang karomah-karomahnya itu diakui oleh Imam Nawawi, diakui oleh Imam As-Suyuti, diakui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka lebih dulu dari mereka. Abdul Qadir Jailani lebih dulu daripada mereka. Oh, maka oleh sebab itu, tapi yang tak boleh itu adalah fanatik sampai meminta kepada dia. Ah, itu. Naik sampan, asal ada angin topan, oh Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah selamatkan kami. Memintanya kepada Allah. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ikhtilaf ulama, tapi bukan minta kepada dia, ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Kepada Allah mintanya, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang ulama yang zuhud, yang wara, yang berilmu, yang alim. Adapun orang-orang yang datang setelah dia banyak membuat-buat cerita, menisbat-nisbatkan cerita lalu ditempelkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati. Maka mesti baca buku yang terpercaya, buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama tarekatnya Tarekat Qadiriyah karena dia yang membuat Abdul Qadir Al-Jailani. Kampungnya di Irak. Makamnya di Irak. Assalamualaikum Ustaz. Apa caranya dalam hadis menghilangkan sifat pelin-pelan dalam diri kita? Pelin-pelan, berbolak-balik, kerja setan. Begini, begini, begini, begini. Maka kita usir setan itu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa pangkal surat al wa ilahukum ilahu wahid ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma Salat hajat minta kepada Allah Taala menguatkan hati ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati sabit qalbi ala dinik hatiku ala ta'atik dalam ketaatan kepada tidak ada ya muqallibal qulub hati milik Allah wahai engkau pemilik hati kokohkan hatiku ya Allah jangan sampai was-was tak tentu arah begini begini begini begini pelan-pelan misalnya si A punya sawah dia perlu uang digadaikannya sawah itu kepada si B oke okay? dua dengan digadaikannya sawah tadi kepada si B, maka selama uang B belum dibayar, sawah itu digarap oleh si B. Ya, jelas. Sering terjadi hal ini bertahun-tahun. Bahkan si B menggarap sawah tersebut puluhan tahun dan semua hasil sawah dinikmati oleh si B. Haram. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman ada manfaat di dalamnya maka riba. Pak, saya ada kebun sawit 2 hektar. Saya perlu duit Bapak. pinjam ini saya 50 juta Pak Andi. Lalu kemudian saya pun pinjam duit. Ini eh, duit eh, ini eh, eh, eh, surat sawit. Selama belum Ustadz bayar hasil sawit untuk kapan saya bisa bayar? Ini yang terjadi sekarang. Sawit, gotah karet, dengan kebun kelapa selama belum bisa bayar hasilnya riba makan haram makan haram makan haram kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba zaman nabi jangankan sawit jangankan kebun kambing kambing diambilnya susu kambing itu susu kambing itu pun riba haram mana menolong oh, itu bukan menolong itu menjerat leher itu 20 tahun dia tak akan bisa bayar rentenir sama dengan rentenir nampaknya menolong bukan menolong ini batil batil makan haram makan riba sawah dikembalikan pada si A apabila si A telah mengembalikan uangnya Pak Ustadz ya saya pinjamkan dia duit surat tanah sawitnya ke saya lalu hasil sawitnya untuk dia iya sawit itu hasilnya bukan untuk yang memberikan pinjaman kepada si A yang punya pokok sawit Lalu saya yang ngasih pinjaman dapat apa? Disitulah makna pahala menolong orang. Yang paling tinggi pahalanya nolong tidak pakai jaminan. Namanya sodakoh, hibah, infak. Kamu perlu berapa? 5 juta. Nah, ambillah. Tak perlu jaminan. Yang kedua pakai jaminan. Ini jaminan takut barangnya hilang. Tapi bukan mengambil keuntungan dari barang. Kita setiap dia ngambil keuntungan riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Riba itu. Riba bukan hanya sekedar pinjam balik, pinjam 100 balik 120. Yang model begini pun riba juga. Pak Ustadz, tata cara mandi junub yang baik itu macam mana Pak Ustadz? Mudah-mudahan yang nanya ini anak lajang. Saya khawatir yang nanya anak sudah lima. Pertama, masuk kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwudu. Wuduknya macam wuduk salat. Waktu mengusap kepala, banyakkan airnya, celah-celah sampai basah supaya kepala ini sejuk. Ketika kepala sejuk, maka otak meng kedinginan naik darah ke otak. Tidak terkejut dia. Ada tulisan, mengapa stroke di kamar mandi? Karena orang tiba-tiba menyiramkan air dingin, truk. Darah naik ke atas tiba-tiba. Struk mendadak. Maka sejukkan kepala dengan air sikit-sikit Habis itu telinga, baru kaki. Siram dari sebelah kanan perlahan-lahan. Sikit, sikit, sikit, baru basah semua. Nah, begitulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan mengenai tambahan nama di belakang para nabi alaihi salam. Adam alaihi salam. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa berbeda? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hi. Seandainya untuk mereka sallu 'alaihim. Muhammad sallu alaihi makanya sallallahu alaihi wasallam tak ada pun yang lain alaihi salam apa beda kita dengan syiah Syiah tidak hanya alaihi salam itu kepada Nabi. Imam dia yang 12 itu Ali alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam, Zainal Abidin alaihi salam, Imam Bakir alaihi salam, Ja'far Sadiq alaihi salam, Ali Ridho alaihi salam, Ali Jawad alaihi salam, Imam Mahdi dia yang terakhir alaihi salam, sampai kepada Fatimah alaihi salam. Ini mereka yang membuat-buat Oh Ustadz anti alil bait Saya cinta kepada Sayyidina Al-Hasan Saya cinta kepada Sayyidina Al-Husain Tapi saya tidak membuat mereka menjadi Tuhan Ya Hasan, Ya Husain Nah Innal Hasan wal Husain Sayyida syababi ahli jannah Hasan dan Husain salah satu Dari pemimpin pemuda ahli surga Ingat, sikap kita moderat pertengahan Kita tidak menghinakan Hasan Husain Kita tidak pula mempertuhankan Hasan dan Husain Bagaimana hukum seorang muslim yang beribadah sampai tua tapi dia tidak mengetahui tentang mazhab? Tidak dituntut untuk pakar mazhab. Saya naik pesawat ke Jakarta, saya tidak dituntut untuk nanya ke pilot, Pak pilot, di mana letak turbin? Di mana letak mesin? Ada dinamonya apa tidak? Ini pakai kopling 5 apa 3 apa 2 apa 1? Ini pakai metik apa manual? Yang penting saya percaya saja sama imam mazhab itu. Sekarang semua orang dituntut mesti paham tentang pesawat. Ini yang jadi masalah. Kita harus menjadi pilot semuanya. Apa tak kacau balau? Orang yang tahu dalil mujtahid. Dia mengikut imam tapi tahu dalil imamnya muttabi. Dia tak tahu hanya ikut saja muqallid. Ikut saja. Saya dari dulu Pak Ustadz tak paham saya mazhab ini. Itu yang saya ajar dengar dari guru saya. Pikih yang saya baca pikih Sulaiman Rashid. Beli pikih Islam Sulaiman Rashid. Orang Lampung dapat gelar ijazah alamiah. Belum ada LC-LC lagi. Sekitar tahun 1930-an. Entah 33, entah 35 pulang dari Mesir. Dia tulis buku simple mazhab Syafi'i, pikih Syafi'i. Pikih Sulaiman Rashid. Penulis Sulaiman Rashid. Kata pengantar Buya Hamka. Sulaiman Rashid datang ke Jogja, menyerahkan buku itu ke Buya Hamka. Buya Hamka membaca, diberinya kata sambutan. Apa kata Buya Hamka? Andai aku menulis buku ini, belum tentulah bahasanya seindah ini. Kata Buya Hamka, memuji fikih Sulaiman Rashid. Nanti setelah masak fikih syafi'i ini, barulah baca fikih perbandingan mazhab, fikul islami wa adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, 11 jilid. Jangan langsung melompat ke situ. Anak kecil kasih makan rendang, mati dia. Bolehkah bacaan solat tahajud dengan jahar? Tahajud bukan boleh, memang sunnahnya jahar. Jadi kalau selama ini ibu sama bapak solat tahajud, bapak tu tak pernah jahar, nasib ibu lah dapat imam silent tadi. Naka jahar solat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi kalau dibaca sir sah Bukan tak sah Kalau cerita sah dan tak sah, sah Tapi kalau cerita Abdal, Abdalnya jahat Bolehkah menghadiri pesta pernikahan teman non-muslim di tempat ibadahnya? No Pestanya di mana? Di hotel Pak Ustaz Oke, ada di baginya dua, ada makanan muslim, makanan non-muslim Silakan. Tidak ada misa-misa, tak ada, silakan. Tapi kalau sudah di tempat ibadah, subhat samar-samar. Faman ittaqas subhat, siapa yang menjaga subhat, faqad istabara alidinihi wa irdihi. Kita yang punya komunitas, komunitas WA, punya kawan-kawan, berkumpul sama dia. Friend, bro, kalau ente nikahkan anak ente di hotel, ente buatkan makanan Islam, kami datang. Kita sebagai teman-teman satu alumni, satu angkatan, satu kantor, kami tak ingin putus. Ente buat di hotel, kami datang. Tapi kalau ente buat di tempat ibadah ente, kami tak datang. Mohon maaf. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kebiasaan menunda-nunda waktu? Tidak istiqamah, penyakit malas. Lain orang, lain obatnya. Saya pribadi, kalau datang malas, datang bosan, datang muak, datang jenuh, datang tengok orang mati pergi ke kubur, duduk di kubur itu lama-lama neng. Aku akan ke sini. Apa yang akan kubawa? Makanya kalau ada berita Pak Ustaz ada jamaah meninggal dunia, cepat-cepat datang. Jangan hanya solatkan saja, jangan cuma nengok saja. Ini banyak orang menengok melayat jenazah duduk di sambil ngobrol. Kiki kiki kiki. Kiki kiki. Nengok orang mati itu dibuka wajahnya, ditengok dia. Kalau perlu dicium ya. Sesama laki-laki, jangan bini orang cium. Nah, tutup. Pergi kita ke kubur, tengok lubang kubur itu. Abdul Somad, itu tempat kau nanti masuk dalam. Saya tengok, Apa yang sudah kau siapkan untuk masuk ke dalam? Balik dari situ insya Allah, fresh. Bertahan agak seminggu, dua minggu. Lupa lagi, datang lagi. Sering-sering. Tak juga gali dekat rumah, tengok. Pak Ustaz, apa bisa menjamak kosor jamak atau jamak saja? Salat Jumat dengan salat asar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin salat Jumat tidak bisa dijamak kosor dengan asar. Maka orang yang mau musafir pilihannya dua. Kalau mau Jumat saja atau salat zuhur jamak kosor dengan asar satu pendapat. Karena mereka meyakini salat Jumat itu berdiri sendiri, bukan pengganti zuhur. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan boleh buka kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu Syekh Wabah Zuhaili boleh solat Jumat selesai solat Jumat di dijamak kosornya dengan asar Solat Jumat dua rakaat habis itu jamak kosor setelah Jumat solat asar bagi yang mau menjamak kosor dengan asar pendapat kedua nanti kalau ada ustaz ceramah tidak bisa nah, itu pendapat eh, Ibn kalangan ulama Saudi Arabia kalau kita baca surat At-Taubah tak boleh baca bismillah betulkah itu Pak Ustaz ya apa dalilnya? Karena surat At-Taubah itu ancaman. Bara'atun minallah. Allah memberikan ancaman berlepas diri. Fasiru fil ardi arba'ata ashurin. Hai orang-orang kafir musyrik. Berjalanlah kalian di atas muka bumi Allah nih. Kalian dikasih waktu 4 bulan. Tapi kalau kalian tak beriman dalam 4 bulan, awas. Tidak sesuai ancaman diawali dengan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan tak cocok. Masa ngancam diawali dengan bismillah? maka langsung Auz auzubillahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasul bara'atun minallah apa usaha kita agar bermimpi bertemu Rasulullah mimpi Rasul itu tak bisa request banyak-banyak salawat banyak ulama mengatakan salah satu yang membuat orang berjumpa dengan Rasulullah ucapannya salawat hidupnya banyak ikut sunnah Sholat sunat, puasa sunat, pakaian sunat, hidup dengan cara sunat, mengikuti tunjuk ajar Nabi, Tapi bagi saya pribadi, masalah jumpa dengan Nabi itu saya tengok apakah setelah kita jumpa Nabi itu semakin kita istiqomah? Tapi kebanyakan saya tengok orang-orang yang mimpi jumpa Nabi ini, sholatnya biasa aja, ngobrolnya yang luar biasa. Ente ketemu Nabi, iya. What's next? Setelah itu emang apa? Setelah jumpa Nabi saya makin istiqomah, mantap. Setelah jumpa Nabi saya makin semangat. Okey, tapi kalau setelah jumpa Nabi, habis itu di warung lontong cerita jumpa Nabi. Di kantor aku kemarin jumpa Nabi. Mulailah bumbu-bumbu. Ini tak betul. Hati-hati. Ini namanya talbis iblis. Ulama-ulama dulu malah menyembunyikan berita itu. Andai jumpanya pun tak dia ceritakan. Itu. Saya ketemu orang, sekalipun dia tak pernah cerita itu. Sampai waktu kami berdua, Barulah dia cerita. Pak Ustadz, ya. Ada yang mau saya tanyakan. Tapi jangan ceritakan sama orang lain. Ya Ini saya ceritakan tak saya sebut nama. Ini tak pernah saya ceritakan sama orang lain. Ini saya ceritakan sama Ustadz karena saya ingin tahu hukumnya saja. Oke. Ada orang nantang saya bertinju. Ngajak saya berantem. Tidak saya layani. Padahal Pak Ustadz saya ini ban hitam. karate. Tapi saya senyum aja. Malam itu saya tidur saya bermimpi solat imamnya itu tak tahu saya entah siapa selesai solat dia menghadap ke saya ada orang sebelah saya mengatakan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi orang jumpa Nabi itu dari mana kita tahu dia Nabi kita kan tak pernah jumpa orang lain ngasih tahu atau dia mengaku aku Muhammad atau orang lain sebelah itu yang kau tengok tuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah betul itu Nabi Pak Ustadz betul Mana dalilnya? Man ra'ami fil manami fa innahu ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya itu adalah aku. Li'anna syaitana la yatamassalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Setan bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan bisa menyerupai Nabi Khidir, mengaku dia sebagai Khidir, aku adalah Khidir. Tapi sebenarnya setan, tapi dia tak bisa menyerupai Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa yang Bapak rasakan? Ketenangan dalam hati. Kenapa Allah jumpakan saya dengan Nabi Pak Ustaz? Karena Bapak mampu menahan amarah. Banyak juga orang mampu. Saya kemarin Pak Ustaz diinjak tentara kaki saya tak saya lawan. Bukan karena tak mampu, takut. Dia panitam karate, hebat. Tapi mampu dia senyum. Penghargaan diberikan Nabi SAW. Berjumpa. Tapi itu tidak, itu tidak dia dari tukang cerita, dia hanya bertanya masalah hukum saja. Ah. Apa yang dirasa setelah itu? Ustaz, apakah boleh petugas menjalankan celengan ketika khotib sedang berkhutbah dalam khutbah Jumat? Jamaah yang melarang celengan lewat jalan boleh. Itu jangan lagi ada kotak-kotak di masjid, jangan lagi ada tangguk-tangguk di jalan. Caranya bagaimana? Semua orang Islam langsung potong atas. Rekening, satu rekening, potong. Begitu dapat 2,5 persen. Kalau bisa diterapkan di Pekanbaru, buat satu percontohan satu kecamatan. Masjid di kecamatan Tenayan Raya, tidak ada lagi kotak berjalan, langsung potong atas. Silakan. Orang Barat menerapkan itu. Itulah kenapa di Itali orang tak mau buat nama agama. Agama kosong. Kenapa? Karena kalau agama ditulis langsung potong, bukan dua setengah persen, sepuluh persen. Kalau gajinya seribu dolar, seratus dolar dipotong, sejuta tiga ratus satu bulan. Bayangkan itu. Jadi kalau mau kotak tak ada, saya gelisah dengan ceramah-ceramah kotak jalan. Jangan ada kotak, jangan ada kotak. Oke, kotak jangan ada, tapi potong atas langsung. Siapkanlah rekening potong atas. Banyak orang kafir takut masuk Islam. Payah Islam nih, potong atas, potong bawah, dua-dua dipotong. Apakah ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran masih ada sampai sekarang? Tak ada lagi ahli kitab sekarang. Siapa ahli kitab itu? Orang yang meyakini Isa itu Nabi utusan Allah. Mereka itu pernah ada, tapi punah pada masa pemerintahan Konstantin. Golongannya namanya Arius. Golongan Arius meyakini bahwa Isa hanyalah seorang nabi, dia tidak mati di salib. Tapi pada saat Konstantin berkuasa, diadakannya pertemuan namanya konsili di kampung namanya Nisea. Sekarang Nisea itu masuk di wilayah Turki, masih ada gedung tempat pertemuan itu konsili Nisea. Maka di sana dipoting kalah golongan Arius, punah, musnah hilang. Ge, itulah yang ditemukan manuskrip yang di Turki, golongan Arius dibuka Isa adalah nabi utusan Allah, bukan anak Tuhan. Itu ahli kitab. Adapun yang mengatakan anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, langsung Quran mengatakan dua ayat. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga trinitas, maka kafirlah dia. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu Tuhan, maka kafirlah dia. Ayat Quran. Ayat tak bisa dilawan. Saya seorang PNS. Beberapa tahun lalu saya mengurus fungsional saya dengan cara pintas sehingga tunjangan kinerja saya naik. Sekarang saya menyesal. Apakah saya harus berhenti dari fungsional saya? Sementara ke depan katanya semua pegawai wajib fungsional. Saya kumpulkan penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, penunjang. Empat saya kumpulkan. Penelitian, pengajaran, penunjang, pengabdian masyarakat. Habis itu minta surat pengantar dari rektor, antar ke Jakarta. Kalau naik, naik. Kalau tak naik, tak apa-apa. Ustaz, berkas Ustaz sudah kirim. Sudah. Masukkanlah duit Pak Ustaz biar licin di Jakarta. Mau licin, mau serat, aku tak ada duit. Nanti bisa turun dua tahun nih, terserahlah. Setahun turun. Jadi kalau ada orang mengatakan ini akan begitu, sebetulnya tak seperti itu. Kita sudah takut duluan. Buktinya turun juga. Aku ah, turun. Turun sekarang. Bagi yang sudah melakukan ini, tengok dulu. Kalau dia ada pemalsuan data, haram. Tapi kalau tak ada pemalsuan data, itu dia sedang mengambil hak dia. Orang itu saja yang jahat. Berkas itu ditumpuknya tinggi. Se-Indonesia. Lalu siapa yang tak ngasih duit, dibuatnya di bawah. Mungkin saya itu dibuatnya di atas, mungkin ada nama saya mirip dengan nama orang ngasih duit. Sama-sama somat, maka dinaikkannya ke atas. Allah Jadi yang tak ngasih duit bawah. Selama berkas Bapak, kalau Bapak tidak ada di situ pemalsuan data, memang betul mengajar fungsional pengabdian masyarakat penunjang memang betul data, pernah mengirimkan 500 ribu untuk biaya tukang siapa ini itu itu dia tukang pegang sendok belanga kita datang mau minta bawa piring itu kan hak saya tolonglah masukkan ke piring saya wani piro yang haram itu pemalsuan data. Ini tak sampai pada tingkat haram. Jadi bapak tak perlu gagalkan fungsional itu. Tapi yang akan datang, yang akan mengurus akan datang, jangan lagi dibuat itu. Letakkan saja. Mau naik naik lah, mau tidak tidak lah. Tapi kalau kita sudah sama buat macam ini, itu mendidik umat ini sehingga serentak se Indonesia buat begini, tidak ada lagi. Insya Allah bersih. Tapi ketika kita sebagian mau berbuat, sebagian tidak, inilah yang merusak sistem. Sistemik, sistem sudah rusak. Saya mahasiswa Usuluddin Win Suska. Oh, ah, ini mahasiswa saya ini. Baru kali ini ada mahasiswa ini. Apa kunci, kunci kesuksesan Pak Ustaz? Saya punya cita-cita menjadi pemimpin umat masa depan. Pertama, NT hidup ini lillahi ta'ala. Kami dulu kuliah tak tahu mau jadi apa. Yang penting datang pengajian sana, ikut sini, belajar serius, buat wa qul madu berbuatlah fasayarallahu amalakum Allah yang akan menilai wa rasuluhu rasulullah wal mu'minun lillahi taala Dr Mustafa Umar berapa lama dia di Mesir berapa lama dia di Malaysia berapa lama di IAU International Islamic University pulang kenapa dia tak di Kuala Lumpur saja hidup enak nyantai ingin memperbaiki umat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Dr. Mawardi Muhammad Saleh kenapa dia balik kenapa dia tak Jakarta saja jadi guru besar di UIN kenapa dia mesti balik ke Riau orang-orang ini balik ingin memperbaiki mengalir saja buat yang penting ibarat masuk hutan kita sudah punya pisaunya punya ilmu punya keahlian apa yang bisa kita buat buatlah siapkan pancingnya ikannya urusan Allah Subhanahu wa taala isi kepala pengetahuan, satafa, ilmu, agama, pelatihan-pelatihan, bahasa. Bahasa jangan lupa. Sekarang bahasa bukan main. Harus TOEFL, Test of English Foreign Language. Kuliah, lanjutkan. Ustaz saya ingin tanya berapa harta kita yang boleh dihibahkan untuk anak angkat? Hibah unlimited tanpa batas. Yang ada batasan itu wasiat. Aku wasiatkan hartaku ini untuk anak angkatku semuanya. Adapun adik-adikku adik selop Jepang pun tak kukas. Tak boleh. Nanti kalau kita meninggal, itu wasiat yang jatuh hanya sepertiga saja. Adapun hibah, maka boleh. Menyelamatkan anak angkat, caranya dua. Pertama, hibah. Yang kedua, wasiat. Hibah unlimited. Kecuali hibahnya diberikan waktu sakit. Orang yang sakit menjelang sakaratul maut kalau dia mengeluarkan surat hibah hibahnya itu berlaku hukum wasiat tak boleh lebih dari sepertiga berapa harta boleh diwasiatkan untuk panti asuhan tak boleh lebih dari sepertiga ruko saya yang di jalan Sudirman saya hibahkan untuk panti asuhan saya wasiatkan untuk panti asuhan meninggal berapa harga rukonya satu miliar berapa harta warisannya Dua miliar berarti 50% batal yang milik panti asuhan hanya 666. Sisanya serahkan kepada ahli waris. Bagaimana hukumnya kalau kita berhutang dengan kesepakatan pembayarannya disesuaikan dengan harga emas? Memang mesti dengan harga emas. Saya pinjam duit Bapak tahun 2016. Nanti saya bayar cicil 2017. 10 juta tahun 2016 tak sama. Yang normal itu emas. Maka mestinya idealnya nilai tukar kita emas. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia pernah punya usul seluruh negara Islam diseragamkan saja pakai dinar emas. Karena zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit kertas ada Amerika punya kerja. Jadi bapak ibu yang punya transaksi keuangan, kupinjam uang engkau sejuta dua ratus dengan harga emas tahun 2016 satu gram lima ratus ribu akan kubayar tahun 2020 dengan harga emas bagus itu yang stabil sehingga yang meminjam tidak rugi, yang meminjamkan uang pun tidak dirugikan karena nilai uang apalagi tempat kita rupiah fluktuasinya tak normal apalagi krisis-krisis moneter tak tahu tak bagaimana terjadi besok Nah, Apa benar kalau kita beribadah harus berpatokan mencontoh yang di Mekah? Mekah sekarang sedang dikuasai rezim King Saud. King Saud itu mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Mazhab Hambali tak pakai kunut subuh. Orang Indonesia imam seumur hidup kunut subuh, pergi umrah, pergi haji 40 hari tak berkunut, langsung balik tak berkunut. Ini jahil, tak paham. Sedangkan Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, pergi ke Istiqlal, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak masih simpan rekamannya? Rakaat pertama dia baca sabbihis ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك عبد الرحمن Sudes Imam Masjid Al-Arab bagi Bismillah yang diikut itu bukan Makkah yang diikut itu adalah dalil Makkah tak bisa jadi dalil iya kalau Makkah dipegang Al-Sunnah Nauzubillah. kalau datang orang Iran Syiah menguasai Makkah lalu kita berubah jadi Syiah Nauzubillah. apakah ada salat qabliyah Jumat kalau ada di mana waktunya, pada masjid yang azan Jumatnya sekali saja, bagi masjid yang mengkoordinir mengakui mazhab Syafi'i, maka qobliyahnya setelah azan pertama. Azan pertama setelah masuk waktu Masjidil Haram itu azannya dua kali. Saya tengok Masjidil Haram, salat zuhur 12.24. Saya tengok jamnya 12.24. Saya mau tahu ini Masjidil Haram ada tak qobliyah Jumat? Ternyata azannya pas 12.24. Allah, Allah, Allahu Akbar. Habis itu sholat qabliyah Jumat. Setelah itu baru azan kedua. Habis itu baru sholat Jumat. Bagi masjid yang azannya dua. Tapi kalau masjid itu azannya satu, Bapak sudah duduk di situ, maka tidak usah qabliyah Jumat. Karena kalau qabliyah Jumat semua, kebetulan saya pula yang khotib. Tak ada dengar khutbah. Tengok semuanya qabliyah Jumat. Apa maksud kalian nih? Duduk aja lah saya kalau gitu. Maka kalau kita menerima Qobliyah Jumat Qobliyah Jumat itu mazhab syafi'i Dalil-dalilnya buat azan dua kali Dalil-dalilnya ada dalam kitab 37 masalah populer Sudah saya tulis Apa hukum menembok di atas kuburan? Makro. Kalau sampai berlebih bermewah-mewah Sampai keramiknya dari Spanyol haram Kalau tidak sampai hanya sekedar mengasih tanda saja Karena kubur sekarang kalau tak dikasih tanda Habis diambil oleh properti Jadi rumah elit Buat tanda apa hukumnya sedekah dari uang peninggalan orang tua yang sudah meninggal diniatkan untuk almarhum? Orang tua yang sudah meninggal hartanya harus dibagi kepada ahli waris. Setelah dibagi kepada ahli waris, jatah emak sekian, jatah abang sekian, jatah adik sekian, jatah kakak sekian, ada yang mau bersedekah silakanlah. Tapi hartanya belum dibagi, kapten itu bukan punya dia. Kecuali dia ada wasiat. Harta warisan memba diwasiatin, keluarkan wasiat audain bayarkan hutang setelah itu barulah dibagi setelah dibagi bagi bagi ada yang mau bersedekah aku sudah kaya harta warisan bapakku ini kuserahkan saja untuk masjid mantap tapi sebelum meni, sebelum dibagi sudah dibagi sebelum dibagi kepada ahli waris sudah dia kasih ke masjid ini tak betul karena pemiliknya bukan almarhum orang mati tidak bawa apa-apa makanya kalau mau menyumbang waktu masih hidup itulah setelah mati kita tak bawa apa-apa apa pandangan Syekh Ramadan Al-Buti, anaknya Taufik Al-Buti terhadap konflik Suriah? Saya tak berani membaca koran. Tak berani menghukum Syekh Buti dengan Taufik Al-Buti hanya dengan baca koran. Maka ketika Syekh Muafak datang, saya tak bisa tanya jawab di depan orang banyak. Saya datang datang ke hotel. Syekh, saya kan capek betul nih. ya. saya ada 10 pertanyaan. Kalau saya siap, saya tanya semua. Kalau capek, katakan capek, kita berhenti. Oke. Okay. Akhirnya ngobrol kami hampir satu jam, satu jam lebih ngobrol, sepuluh itu dia jawab semua. Padahal dia capek sudah jalan jauh, habis operasi tulang belakang, begitulah Syekh Muwafaq uh, eh, Ibnu Muhammad Al-Murabi dari Suriah. Pertanyaan saya diantaranya, apa pendapat Syekh tentang Syekh Ramadan Al-Buti? Satu kelompok mengatakan dia pro Basar. Satu mengatakan, apa kata Syekh Muwafaq Muhammad Al-Murabi? Syekh Al-Buti min kibaril ulama orang yang jujur ini saya muafak yang jawab saya tahu Syekh Al-Buti orangnya baik orangnya jujur orangnya benar dia tidak ada maslahat dunia orangnya zuhud dia bukan penjilat Bashar Al-Assad dan bapaknya Hafiz Al-Assad tapi kejujurannya dimanfaatkan oleh rezim Bashar Al-Assad apa kata Syekh Muafak ente tahu tak Abdul Somad. Nanti tahu tak bagaimana rezim itu bertanya kepada Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti, ya, kalau saya solat tahajud di waktu malam, ayat apa yang baik saya baca? Pertanyaannya bertanya tentang ayat. Tapi mereka sedang menipu Syekh Al-Buti seolah-olah dia solat tahajud malam. Padahal dia tak solat. Kerana dia syiah. Syekh Al-Buti tertipu. Maka jalan tengah selamat saya dari fitnah. Andai saya hukum Syekh Al-Buti, maju saya di akhirat menuduh Syekh Buti. Setelah mendapat penjelasan dari Syekh muafak, barulah saya faham. Syekh Al-Buti ulama yang saleh, tapi kejujurannya dimanfaatkan oleh penguasa yang zalim. Itu jalan tengah. Selamat kita daripada memfitnah ulama. Ingat, darah ulama beracun. Kalau kita caci maki, kalau ada orang mencaci maki ulama di internet, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu fakta. Nanti di akhirat kita malu berhadapan dengan Syekh Ramadan Al-Bukhari. Tafsir apa yang banyak membahas tentang teknologi Pak Ustaz? Tafsir yang ditulis ada websitenya di internet Syekh Zaglul An-Najjar Zaglul Nagar Najjar bahasa Arabnya Orang Mesir menyebut Najjar Nagar, Zaglul Nagar. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukunya ada di Tafakuh, Mukjizat Ilmiah tentang bumi, Mukjizat Ilmiah tentang langit, Mukjizat Ilmiah tentang tanam-tanaman, Mukjizat Ilmiah tentang hewan, Mukjizat Ilmiah tentang laut. Saya Zaglul Nagar. Dia pakar geologi, otaknya cerdas dari Mesir ditarik ke Inggris. Tapi dia ceramah, saya kalau sudah dia ceramah suka betul mengikutinya. Bagaimana dia menceritakan tentang langit, tentang bumi. Waktu dia menafsirkan wal bahril masjur, lautan yang dipanaskan. Saya selama ini tak tahu maknanya. Rupanya makna al bahril masjur di bawah laut itu ada gunung merapi vulkanik menyala di bawah. Di dalam air bisa ada gunung merapi. Oh. Dua kertas lagi. Apa sebaiknya kita lakukan jika sudah sampai masjid ketika azan berkumandang? dengar azan atau sholat tahiyat al masjid dengan azan. Kenapa dengar azan? Karena Nabi mengatakan kalau kau dengar azan, kau sambut seruan azan, kecuali hanya Allah salah ain falah kau ucapkanlah Allah haula wala illa tutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis halat lagu syafaati layak kau mendapatkan syafaat maka saya tunggu selesai habis selesai baru saya tahiyat al masjid Iza ada kumul masjid kalau kamu masuk masjid, pada jenis jangan duduk isolir rakaat ini sholat sunat dua rakaat. sunat dan tahiyatul masjid wa ini bila ta'ala. Ustaz, ketika saya lagi buka video Ustaz di YouTube, teman lihat waktu lagi bahas solat qada. Komentar dia, "Mana ada solat qada?" Dengan alasan kalau sholat boleh di qada, Nanti orang-orang banyak sengaja tinggalkan sholat fardu Karena nanti bisa diganti di dikodok Bagaimana tuh Pak Ustaz? Makanya jangan dengar sepotong mas bro Makanya jangan baca sepotong. Baca buku saya 77 tanya jawab salat. 76 77 jangan dipisah. 76 tentang qada, 77 tentang meninggalkan secara sengaja. Kalau mau dipotong buku saya itu 77 76 77 jangan buang. Tujuh enam tentang tujuh tujuh tentang meninggalkan secara sengaja. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia. Tengok tujuh. Tapi tujuh enam yang tinggal-tinggal tinggal di masa lalu di qada. Saya dipitnah lewat radio di Pekanbaru. Abdul Somad menyebarkan hadis palsu Abdul Somad pembohong. Mana ada sholat di qada? Saya tulis makalah lima puluh halaman. Saya kirim ke radionya langsung, saya kirim ke orangnya langsung. Saya siap duduk berhadapan dengan NT Sampai hari ini dia tak datang-datang Saya kasih Dalil tentang qadha Empat mazhab sepakat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Memang ada ulama yang mengatakan tak perlu qadha Tapi dia keluar dari empat mazhab Ibn Taymiyah Kalau ada ustaz mengatakan tak perlu qadha Istighfar saja selesai Ibn Taymiyah Baca lengkap Mengenai jenggot dan isbal Oh pokak telinga orang Buka buku 37 masalah populer, buka YouTube Somat Jenggot, Somat Isbal, ada selengkap-lengkapnya situ. Tren masa kini laki-laki banyak berjenggot dan celana gantung baik muslim maupun non muslim. Saya sering lihat itu di TV baik siaran luar maupun dalam. Banyak artis-artis yang begitu. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Jika jenggot dan isbal menjadi tren dunia sekarang, padahal inti dari hadis tentang isbal adalah bedakan dirimu dengan jangan ikut orang banyak. Pak itu ti asraman fil ardi yudilukan Sekarang banyak anak-anak muda koza potong sini, potong sini, tinggalkan sini. Macam tuyul situ. Ikut orang banyak. Yang diikut itu dalil. Selama pakai dalil. Yang mau pakai jenggot silakan. Yang mau motong kaki celana silakan. Tapi ketika Anda memaksakan inilah yang benar, di situ muncul masalah. Menjadikan khilafiyah sebagai simbol syiar problem, masalah. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'amal fi mattafaqna nata'awan fi maktafakna wa nata'adhar fi makhtalafna. Pada perkara-perkara yang disepakati, sepakat sholat, sepakat puasa, sepakat haji. Mari kita laksanakan. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari berlapang dada. Musuh kita bukan itu. Musuh kita kristenisasi, musuh kita Yahudi, musuh kita Syiah, musuh kita setan. Bukan hanya berbeda pendapat Masa perlu kita memusuh musuhnya. Kertas terakhir. Kita ikut berjamaah di dalam sholat imam membaca ayat. Ketika ayat bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kita ikut berjamaah di dalam sholat. Imam membaca ayat. Tak jelas tulisannya. Tolong dulu ya. Ketika imam sedang membaca ayat, bagaimana sikap makmumnya? Apakah dia baca ayat juga? Yang dimaksud membaca ayat bagi makmum itu membaca Al-Fatihah. Bagi mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Bagi mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah karena bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Bagi mazhab Maliki, kalau sholatnya jahar, sholat maghrib, sholat insya, sholat subuh, sholat jumat, maka makmum tak perlu baca karena telinga makmum sudah mendengar.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 wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh